إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan sisi kualitas agama kita sekalian dengan cara kita senantiasa berusaha menambah sisi ilmu kita karena sungguhnya agama kita tidak akan pernah bertambah kualitasnya kecuali dengan kita berusaha untuk senantiasa menambah ilmu kita dan keimanan kita Bapak sekalian sangat berkaitan dengan sejauh mana ilmu yang kita ketahui berkaitan dengan hal-hal yang kita imani. Seandainya kita telah faham bahwa rukun iman itu artinya iman itu harus ditopang atau dasarnya enam perkara yang disebutkan di dalam arkanul iman yang apabila tidak ada salah satunya dia bisa menjadi orang kafir iman kepada Allah malaikat kitab nabi hari kiamat takdir ini semuanya hanya akan bisa kita wujudkan apa yang mesti kita imani ketika kita benar-benar belmu mengetahui siapa itu Allah. Karena tidak akan kita bisa mengimani Allah kecuali kita mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaannya apa yang Anda imani? Kamu percaya apanya? Lah untuk kita tahu percaya apanya itu, itulah yang kita pelajari dalam bab-bab keimanan tersebut. Termasuk apa yang kita imani tentang malaikat, apa yang kita imani tentang kitab-kitab, sampai pada masalah takdir Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan bahwa sekalian Allah menjadikan kita talibul ilmi, orang yang senantiasa mencari ilmu sampai mati kita. Bukan sekedar waktu muda kita, bukan sekedar waktu masih kita sehat, tapi sampai mati kita. Bagaimana kita dalam suasana untuk terus selalu kita mendapatkan ilmu atau belajar. Karena tidak pernah ada akhirnya dan tidak pernah ada mentoknya dalam kita mempelajari ilmu apalagi yang awalnya kita tidak sekolah di sekolah-sekolah yang secara formal kita diajarkan agama. Kalau pendidikan formal terbatas dengan maka mencari ilmu tidak terbatas dengan gelar-gelar seperti itu. Seorang dia berkewajiban mencari ilmu sampai dia mati. Karena mencari ilmu termasuk bagian daripada amal ibadah. Karena mencari ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan setiap yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah yang harus kita wujudkan dan ibadah itu kita lakukan sampai kita menjumpai kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah Anda kepada Allah sampai ketemu kematian. Kita mati baru kita selesai jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para salaf kita, ini para pendahulu kita yang saleh, mereka mengungkapkan semangat mereka dalam mencari ilmu di umurku yang 80 tahun ini semangatku mencari ilmu melebihi saat aku masih umur sekitar 20-an tahun karena memang secara umum begitulah mestinya Bapak sekalian walaupun dari sisi fisik kita mulai melemah tapi secara mental, secara psikologis kita, mesti kita harus bermental sang juara, sehingga semakin mendekati finish, bagaimana kita berusaha untuk semakin kencang dalam meraih keutamaan, kejuaraan, sampai kita jadi finish, yaitu kematian menjumpai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini Bapak sekalian kita membahas satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Aliyu Al-A'la Al-Muta'al yang semuanya memiliki makna yang sama. Dan seperti yang telah kita berulang kali sampaikan bahwa ketika kita mempelajari nama-nama Allah harus semakin menghasilkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, dan rasa harap kita kepada Allah Ta'ala yang ini merupakan pilarnya ibadah. Rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Cinta itu yang akan menjadikan seorang memiliki energi besar. Lem perekatnya yang paling kuat untuk senantiasa dia seperti itu adalah ketika ada kecintaan. Suami istri ketika telah tidak ada rasa kecintaan di antara kedua belah pihak, sangat rapuh. Sangat rapuh. Kecintaan itu yang akan menjadi perkat yang kuat untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga. Kemudian rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita menahan diri dari segala perkara yang dimurkai oleh Allah menandiri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah sebagaimana ungkapan yang Allah sampaikan inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim saya benar-benar takut Seandainya aku bermaksiat kepada Allah Rabbku, kalau ditimpa azab yang sangat pedih. Dan ketika kita belajar tentang Allah, mesti harus menambah rasa harap kita. Sehingga sampai pada tingkatan nanti, Bapak sekalian, bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak kecintaan kita. Sehingga semua kecintaan kita kepada apa dan siapa itu karena mengikut kecintaan kepada Allah Ta'ala. Inilah kesempuran iman. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aqta lillah wa mana'a lillah faqad istamsaka eh, faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka benar-benar dia telah sempurna imannya. Sehingga kalau dia sedang mencintai sesuatu, kenapa kamu cintai? Karena Allah. Karena sesuatu ini mendekatkan kepada Allah. Karena orang ini dia mencintai Allah. Sehingga di antara permintaan seorang mukmin, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba bi amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku minta kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang yang mencintaimu dan kecintaan kepada amal-amal yang mendekatkan kepadamu sehingga kita pun mesti wajib membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kalau kecintaan kita dan kebencian kita belum tercetak seperti itu, artinya iman kita masih jauh, sangat jauh dari target. Demikian pula <coughs> harus membuahkan bagaimana ketakutan-ketakutan kita lebih fokus berkaitan dengan hal-hal yang akan menimbulkan kemurkaan Allah Ta'ala. Seandainya perkara itu tidak menimbulkan kemurkaan Allah, bagaimana kemudian kita punya mental wala yakhafuna laumata laim seorang ibadullah ibadur rahman seorang mukmin Dia bagaimana tidak takut dengan celaan orang yang celak? Yang penting dia berada dalam keridhaan Allah Ta'ala. Silahkan makhluk mau mencela kayak apa, yang penting Allah yang memiliki makhluk, yang menciptakan makhluk, yang memiliki segala-galanya, tidak membenci, tidak memurkai dia. Demikian pula Sampai menghasilkan hidup kita ini bagaimana bergantung total. Harapan kita itu penuh hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan berharap kepada makhluk yang daif. Kita nanti akan dibuat selalu kecewa, kecewa, kecewa, kecewa, kecewa. Banyak kekecewaan. Lain ketika seorang hamba dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dia faham persis bahwa Allah tidak akan menyanyiakan amal dia sekecil apapun. Dia akan mendapatkan balasan yang sempurna bahkan berlipat-lipat. Maka dia berusaha bagaimana totalitas menggantungkan segala harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membuat benar-benar hidup kita ini akan bisa longgar, bisa benar-benar menghadapi kehidupan dengan sikap militan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak gampang rapuh dalam kehidupan kita ketika kita betul-betul telah totalitas kehidupan kita, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah Al-Aliyu Wal-A'la wal muta'al di antaranya ada dalam beberapa ayat Allah seperti dalam ayat wa huwal aliyul azim dia Allah al ali al azim setelah Allah menyebutkan tentang ayat kursi di akhir ayat kursi Allah katakan wa huwal aliyul azim <coughs> yang ayat kursi seperti yang telah kita sampaikan dulu sekalian disebut dengan ayatu a'zam a'zamul ayah fi kitabillah ayat yang paling besar ayat yang paling agung dalam kitab Allah karena ayat ini dari awal sampai akhir isinya adalah bukti-bukti tentang keesaan Allah taala satu-satunya zat yang berhak disembah الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم لا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 Ini semuanya poin-poinnya adalah penjelasan tentang keasaan Allah, bukti-bukti keasaan Allah Taala. Allah Zat yang tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini maklumat awal. Allahu la ilaha illa huwa. Ini maklumat awal penegasan bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya yang pantas disembah kecuali Allah. Apa dalilnya? Satu, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah zat yang hidup yang menegakkan segala urusan diri dan para hambanya yaitu mandiri total semua makhluk bergantung total kepada Allah urusannya dan Allah yang menegakkan semua urusan para hamba tanpa bergantung dan tanpa membutuhkan apapun dari semuanya Allah taala. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan kesempurnaan hidupnya dan kemandirian Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak terserang ngantuk maupun tidur. Sehingga benar-benar total Kehidupan Allah Tidak terserang kematian Apalagi mati Ngantuk dan tidur pun Yang akan mengurangi Sifat hidupnya Allah Ditolak atau dinafikan Ditiadakan dari Allah Ta'ala Al-hayu al-qayum La ta'khudu sinatu wala na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi total hanya milik Allah sendiri. Sedangkan selain Allah tidak ada yang memiliki kerajaan langit dan bumi walaupun hanya sebiji sawi. Sehingga yang lain disembah itu yang memiliki. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Demikian pula tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah taala. Tanpa izin Allah semua tidak bisa memberikan syafaat. Sehingga kekuasaan mutlak di tangan Allah taala. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'tni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui semua yang lalu yang akan datang Semuanya dalam cakupan ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak tercakup dalam ilmu Allah. Allah pengetahuannya alimun khabirun segala perkara dalam cakupan ilmu Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada hamba yang tidak terliput oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau nasib sesembahan sedangkan dia tidak tahu para hambanya? Nanti para hamba akan berkhianat, sesembahnya nggak tahu. Sedangkan Allah tahu semuanya. Sehingga yang tak sekecil apapun Allah tahu, yang maksiat sekecil apapun Allah tahu, pengkhianatan mata Allah tahu, sehingga hamba betul-betul akan bisa membangun rasa ya ini takutnya kepada Allah dan harapnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna illa bi syai' illa wa yuhituna min ilmihi illa bima syaa dan tidak ada yang meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang bisa mereka meliputi ilmu Allah taala ilmu Allah meliputi segala-galanya dan tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah taala sampai pada kemudian kesimpulan Allah wa wal aliyul azim. Allah zat yang maha tinggi. Yang ketinggiannya tidak ada yang bisa menandingi. Apalagi menandingi menyamai pun tidak ada. Al azim Allah pemilik keagungan, kebesaran, kehebatan. Di sini ada nama Allah al aliyul dalam ayat yang lainnya wa annallaha huwal aliyul kabir Sambi isma rabbikal a'la. Masuci Allah, masuci nama Allah, nama Rabb yang al-a'la yang maha tinggi. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Alimul ghaibi wa al-kabirul muta'al al-aliyu al-a'la al-muta'al ini diantara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil asma tadulu ala uluwil mutlaq bi jami'il wujuhi wal i'tibarat. Nama-nama Allah yang nama-nama Allah tadi sekalian al-aliyu al-a'la al-muta'al menunjukkan kepada ketinggian Allah secara mutlak dari segala sisi dan segala bentuk ungkapan. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dalam segala perkara. Ketinggian Allah yang mutlak. Fawwa al-ulu al-aliyu uluwudzat. Dia Allah al-ali. Maha tinggi uluwudzat. Ini zat Allah dalam ketinggian. Ini akidah yang diajarkan Nabi, diajarkan diyakini para sahabat dan sampai budak-budak pun mereka faham akidah tentang Allah di atas. Allah adalah zat yang ada di atas langit. Allah istiwa di atas ars. Allah dalam ketinggiannya secara zat. ditunjukkan dalam buahnya ayat dan banyak hadis Allah dalam ketinggiannya. Sehingga para ulama bahkan para imam-imam seperti Imam Abu Hanifah barang siapa yang dia tidak barang siapa mengatakan barang siapa yang dia mengatakan bahwa saya tidak tahu di mana Allah taala maka dia kafir. Allah yang telah memberitahukan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ketika kita mengimani Allah tidak kembali kepada nas-nas pemberitahuan seperti ini, kita nanti akan ngarang-ngarang sendiri. Di antara orang ketika ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana. Maksudnya apa Allah di mana-mana itu? Kalau maksudnya Allah di mana-mana, zat Allah di mana-mana, Subhanallah amma yaqulun amma yasifun. Berarti Allah di tong sampah, Allah diselokan, Allah di WC. Wal billah. Kalau ilmu Allah di mana-mana, ya benar. Ilmu Allah meliputi semua hamba dan semuanya dalam liputan ilmu Allah, ilmu Allah di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala Allah fis sama, in Allah di langit, Allah dalam ketinggiannya, ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Gak di atas, gak di bawah, gak di samping kanan, gak kiri, enggak di dalam alam, gak di luar alam. Ini semuanya karena kembalinya kepada akal manusia. Yang ngarang-ngarang, sekali lagi, akal kita ini ada wilayah kerjanya di luar wilayah kerja akal, akal mesti patuh dan tunduk dengan berita yang sampai kepada dia. Sekali lagi mas kalian, sejenius-jeniusnya orang, dia nggak akan bisa menyebutkan benda-benda yang ada di rumah sebelah tanpa dia pernah melihat dan tanpa dikasih tahu. Apalagi bicara tentang perkara yang gaib seperti Allah, bicara tentang hari kiamat, kehidupan setelah mati, akan secerdas apapun nggak bisa menembus sampai ke sana. Dia tinggal menerima informasi yang akurat bagaimana berita tentang perkara-perkara tadi. Lalu dia tinggal membenarkan. Akal itu wilayah kerjanya adalah berpikir tentang apa yang bisa dia pikirkan yang akan menghasilkan produktif kehidupan dia bukan pada perkara yang bukan di wilayah ini atau di luar kemampuan akal. Karena bagaimanapun akal itu adalah menyertai pemilik akal dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Dan Allah ciptakan manusia dalam keadaan dhaif. Adapun agama sama sekali tidak pernah bertentangan dengan akal. Karena yang menciptakan akal Allah yang menurunkan agama. Seandainya ada pertentangan antara akal dengan agama, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dia anggap nas agama itu nasnya nggak benar, nggak sahih. Kemungkinan kedua yang dia anggap dalil akal itu ternyata bukan dalil akal. Kemungkinan ketiga pemahaman akal dia yang salah. Akal dan agama nggak pernah bertentangan. <coughs> Karena yang menciptakan akal manusia adalah Allah yang menurunkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mesti manusia harus tahu di mana letak kerja dan wilayah kerja akal manusia. Allah pertama ulu dalam zatnya. Qad istawa 'alal arsh. Allah istiwa di atas arsh. Wa 'ala 'ala jami'il makainat dan Allah dalam ketinggiannya di atas seluruh para makhluk dan Allah terpisah antara dan Allah terpisah dengan para makhluknya. Keyakinan-keyakinan makhluk menyatu dengan Allah ini karena ketidakfahamannya terhadap Allah Ta'ala. Maka kerusakan dalam keimanan terhadap nama dan sifat Allah itu merambahnya kemana-mana. Termasuk diantaranya Orang-orang yang mereka punya keyakinan hululiyah. Bersatunya Allah dengan makhluk. Ini keyakinan batil. Syiriknya melebihi syiriknya Nasrani. Kalau Nasrani berkeyakinan yakni Isa titisan Allah taala. Isa ya Allah, Allah ya Isa di antaranya. Tapi kalau itihadiyah ini, hululiyah ini yang berkeyakinan tentang Allah menyatu dengan makhluk, semua makhluk ini adalah ya, dia cerminan Allah Taala. Makanya ada alia ada uh, aliran dalam tarekat sufia bahwa dirinya ya Allah, Allah ya dirinya. Kalau melihat Allah lihatlah yang ada di dalam jubah ini sampai pada tingkat tidaklah anjing-anjing dan pendeta-pendeta yang di gereja kecuali ya Allah itu sendiri. Ini sampai parah separah-parahnya ini karena kerusakan ini berawal dari kekeliruan dalam mengimani sifat-sifat Allah SWT. Maka merembetnya kerusakannya kemana-mana. Termasuk diantaranya. Orang-orang yang melecehkan syariat Allah Ta'ala. Menganggap syariat Allah tidak patut diterapkan dalam kehidupan. Ini karena sangat bodoh tentang Allah Ta'ala. Dia anggap akalnya itu lebih hebat dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Sehingga syarat Allah dianggap dolim. Syarat Allah dianggap tidak bisa mengikuti zaman. Syarat Allah nggak bisa diterapkan di tempat tertentu. Ini adalah karena kebodohan manusia tentang Allah Ta'ala. Kalau dia mengimani Allah Al-Alimul Al-Allah Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim, Al rahman Al rahim Dia tidak akan pernah berkomentar seperti komentar tersebut. Allah ilmunya meliputi segala-galanya dan syariat Allah cerminan dari ilmu Allah taala. Allah SWT Al-Hakim dan syariat Allah cerminan daripada bijaksananya Allah zat yang mabijaksana bijaksana. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan syarat Allah cerminan dari sifat rahmahnya Allah Ta'ala bagaimana dia akan berkomentar Allah syariat ini zalim syariat ini tidak bisa diterapkan di zaman ini dan itu di tempat ini dan itu ini karena piciknya dia bodohnya dia tentang Allah wa yaquluna allahi ma atau mereka bertab berbicara tentang Allah apa yang mereka tidak berilmu maka dosa yang paling besar kata Allah wa antakulu alallahi mala malatakalamun berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak tahu ilmunya sehingga ngawur ngoyoworo berbicara gelatrah tidak genah sampai akhirnya mengumpat-umpat syariat Allah swt wa Kemudian beliau bawakan di antara nas yang menunjukkan Allah dalam ketinggian zatnya Ar-Rahmanu 'ala al-'arsistawa. Allah istiwa di atas ars dan telah kita sampaikan dulu bagaimana kaidah dalam kita mengani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Bagaimana kawan kemarin Yang pertama, kita menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, semuanya kita imani, kita tetapkan. Kemudian, bila tanpa melakukan tahrif atau takwil, tanpa melakukan tashbih tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan taktil, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk tanpa melakukan tasbih. Karena memang Allah telah menegaskan laisa kam Allah tidak serupa dengan apapun di kalangan para makhluk. Sehingga apapun yang kita bayangkan tentang Allah pasti salah. Karena bayangan itu dia akan membandingkan dengan apa yang pernah terlintas atau apa yang pernah terlihat oleh dia. Tanpa melakukan tahrif, menyimpangkan maknanya. Kita mengimani seperti yang Allah infokan kepada kita. Karena orang yang mereka menyimpangkan maknanya kepada makna yang lainnya, Allah telah tegaskan, "A a'lamu amillah." Apa memangnya kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, tanpa menggambarkan tentang bagaimananya, zatnya Allah ada. Kalau Allah katakan istiwa, Allah beristiwa, Allah punya ayat, Allah punya tangan, Allah berjalan, itu kita iman semuanya. Yaliku bijalalih. Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Tanpa kita menggambarkan tentang bagaimananya karena kita tidak karena kita hanya bisa menggambarkan bagaimananya itu apabila yang pertama melihat zat yang kita gambarkan sehingga bisa menggambarkan. Yang kedua, melihat yang serupa. Yang ketiga, mendapatkan info yang akurat. Tiga-tiganya tidak ada. Maka mesti kita ini mengimani tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa memalingkan dengan makna yang lainnya, tanpa melakukan takyib penggambaran dan tidak menolak. Bagaimana kita menolak sedangkan Allah menetapkan apa yang telah Allah beritahukan kepada kita? Wa wal aliyu uluwu qadri Allah Subhanahu wa taala al aliyu uluwu qadrin Allah tinggi ini tinggi kekuasaannya, tinggi kudrahnya, ulu sifatih wa Allah tinggi dalam sifatnya. Tidak ada yang bisa mengungguli kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, tidak ada makhluk yang tidak ada kelemahan gak ada. Kalau kita mau cari kelemahan orang, tidak terbatas kelemahan orang itu. Sampai toh nabi dan malaikat ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Sehingga tidak ada makhluk yang tidak ada kelemahannya. Karena makhluk itu ditakdirkan Allah adalah lemah. Tidak sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sehingga tidak ada yang bisa menyamai apalagi mengungguli sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggi dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang bisa mengungguli kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawal aliyu ulu qahr. Dan Allah itu zat yang maha tinggi, tinggi dalam kekuasaannya. Semua selain Allah tunduk dan patuh dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Semuanya akan takluk, semuanya akan tunduk, dia akan patuh, baik patuh secara kodari atau syari. Patuh secara kodari itu artinya mereka berjalan tunduk patuh sebagaimana yang Allah takdirkan. Manusia, mau kafirnya kayak apa secara syariat, dia nggak bisa menahan dirinya di umur 20. Terus nggak bisa. Dia akan tua sendiri. Dia nggak bisa menahan dirinya untuk berumur kondisi 20 tahun terus nggak bisa. Kafirnya kayak apa dia? Dia nggak akan patuh dengan ketentuan Allah bahwa manusia akan berjalan menua. Ini namanya ketundukan kodari. Ketundukan secara alami. hukum Allah secara takdir. Ah ketundukan syar'i itulah ketundukan orang mukmin. Orang mukmin tunduk secara qadari dan tunduk secara syar'i. Dengan syarat Allah, orang mukmin dia tunduk dan patuh, istislam, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia taat, dia tidak maksiat. Ini ketundukan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir mereka membangkang, tidak mau tunduk kepada Allah dan diancam azab oleh Allah Subhanahu taala. Adapun ketundukan qadari maka tidak ada pahalanya. Karena itu berjalan sesuai dengan takdir Allah taala di mana orang menjadi tua tidak ada pahalanya. Tua dewi. Mau enggak mau dia tua dewi, berjalan menjadi tua tidak ada pahalanya. Yang ada pahalanya adalah orang yang mereka tunduk secara syar'i. Kemudian beliau mengatakan di sini di antaranya Wahada, hada hadha waat adalail wataka surat dalail wa al-barahin ala uluwillahi tabaraka wa ta'ala ala khalqi. Tentang Allah al-ulu, dalil-dalilnya sangat banyak. Tidak terbilang. Bahkan kata beliau, hatta innal qur'ana hatta innal qur'ana al-kirim fihi azid min alfi dalil ala uluwillahi subhanah sampai Al-Qur'an menunjukkan dalil tentang ulunya Allah itu lebih dari seribu dalil Al-Qur'an memuat dalil tentang ketinggian Allah lebih dari seribu dalil sekalian antara ahlus sunnah dengan ahlul bedah persimpangannya pada ketinggian Allah dalam masalah zat. Ahlul bedah sepakat dengan ahlus sunnah dalam ketinggian Allah secara sifat. Bahawa sifat Allah dalam ketinggian dan tidak ada yang bisa mengungguli kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Adapun ahlul bid'ah mengingkari tentang ketinggian Allah secara zat. Maka mereka tidak mau mengatakan Allah di atas. Mereka ingkari Allah di atas. Dan ini hanya semata-mata karena dia dibayang-bayangi rasa takut, yaitu tergambar tentang keserupaan Allah dengan makhluk. Kok di atas? Sehingga akan terba, terba, ada rasa kekhawatiran terbayangi kesurupan Allah dengan makhluk. Dan telah kita jelaskan. Dan tidak boleh kita, yakni ada keraguan bahwa ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala jangan kita terbayang apapun dengan makhluk penyimpangan semua firaqudhalla itu ketika mereka membayangkan sifat Allah dengan makhluk. Padahal Allah telah membebaskan dirinya keserupaannya dengan makhluk. Jahmiyah yang menolak semua nama dan sifat berangkatnya juga karena khawatir kalau dia terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk maka akhirnya semua nama dan sifat ditolak total. Itu Jahmiyah. Sehingga khawatir terbayang Allah dengan menyerupakan Allah dengan makhluk, lari dari kekafiran masuk kepada kekafiran yang lainnya. Mau menyerupakan Allah dengan makhluk, kekafiran. Menolak nama dan sifat Allah, kekafiran yang lainnya lari dari satu kekafiran pada kekafiran masuk pada kekafiran yang lainnya. Kalau orang kita bilang keluar lari dari lubang ular masuk ke lubang buaya. Intinya pindah dari satu yang membahayakan masuk pada hal yang membahayakan yang lainnya yang boleh jadi lebih bahaya lagi. Jahmiyah, Mu'tazilah sama. Kalau Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat, sama alasannya, kalau saya menetapkan sifat akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Sama. Kemudian Asyariah juga sama. Menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang dianggap tidak masuk akal buat dia, lalu dia tafsirkan, takwilkan, simpangkan mana yang lainnya untuk menghindari terjatuh penyerupaan Allah dengan makhluk. Sehingga berangkat dari khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk, ada yang jatuh seperti Jahmiyah menolak total, ada yang seperti Mu'tazilah menolak sifatnya semuanya, menetapkan nama, ada yang jatuh seperti Asyairah. Ini adalah semuanya berangkat di titik yang sama, yaitu khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun ahlu sunnah seperti yang telah kita sampaikan ini tadi sekarang di antara dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu betul-betul ada di atas. Dalilnya sangat banyak. Satu, ungkapan Allah yang sore Ini atas tasrihu bil fauqiyah. Allah dengan sore, dengan terang, dengan gamblang, dengan tanpa tedeng aling-aling. Allah menyebutkan bahwa Allah itu di atas. Wahuwal qahiru fauqa ibadih. Allah Subhanahu wa taala Al-Qahiru, zat yang maha kuasa, perkasa, fauqa ibadi di atas semua para hambanya. Kalimat fauqa menunjukkan yaitu arah atas. Saat bin Abi Waqqas eh, Saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia menceritakan anna saat, saat bin Mu'at ketika diperintahkan ketika dijadikan hakim untuk menghakimi orang-orang Yahudi Bani Quraidah di Madinah itu ada tiga kelompok besar Yahudi. Siapa ya kawan? Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ketika mereka bertetangga dengan Yahudi, bos <coughs> kalian Sebenarnya Nabi sebaik-baik tetangga. Nabi sebaik-baik tetangga. Akhlaknya sangat bagus. Bisa hidup damai, tenang. Selama dalam ikatan perjanjian. Selama dalam ikatan perjanjian. A. Ah. Orang-orang Yahudi Ternyata pengkhianat semuanya mereka. Sehingga Nabi jatuhkan hukuman pada mereka. Bani Quraidah pengkhianatannya itu pada waktu perang Khandaq. Perang Khandaq. Ketika bersa ketika pasukan sekutu, musuh mereka bersekutu untuk menyerang Madinah, Bani Quraidah memiliki benteng. Ini benteng Khaybar. Mereka dipuja oleh sekutu kafir ini untuk berkhianat, untuk dia membantu sekutu kafir men menghancurkan Nabi. Singkat ceritanya akhirnya Bani Quraidah berkhianat. Dia membela pasukan kafir untuk menghadapi Nabi. Maka begitu selesai peperangan Khandaq, Nabi dikasih tahu oleh Allah lewat malaikat, maka Bani Quraidah kemudian diterapkan hukuman dan yang mengambil keputusan Sa'ad bin Mu'ad. Orang yang oleh Yahudi ditunjuk untuk memutuskan hukum atas pengkhianatannya. Disangka Sa'ad bin Mu'ad karena pernah menjadi sekutu orang Yahudi akan bersikap lunak. Ternyata saat bin Mu'ad apa hukumannya? Semua dibunuh. Laki-laki dewasa dibunuh. Wanita dibiarkan hidup. Anak-anak dibiarkan hidup. Laki-laki dewasanya semuanya dibunuh. Sampai yang kelihatan masih meragukan. Ini anak atau udah dewasa. Dibuka. Ya inti dilihat bulu kemaluannya. Ada bulu kemaluannya. Dibunuh. Ini karena pengkhianatan mereka Yahudi. Dan itu hukumannya setara. Ah, ketika Sa'ad bin Mu'ad memutuskan hukum yang seperti itu, apa kata Nabi? Laqad hakamta fihim bi hukmillahi alladhi hakama bi fawqa sab'a samawat. Engkau ya Mu'ad telah memutuskan hukum sesuai dengan keputusan hukum Allah yang ada di atas tujuh langit fauqa sabah samawat di atas tujuh langit Allah yang ada di atas tujuh langit kalimat fauqa menunjukkan tempat yang ada di atas ini satu Allah dengan terang gamblang tanpa tedeng aling-aling menunjukkan ungkapan kalimat di atas yang kedua Allah dengan terang menunjukkan dengan kalimat uruj urut itu artinya naik Yudabbirul amra minas sama ilal ardi, thumma ya'ruju ilaih. Malaikat itu, dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian malaikat ini ya'ruju ilaih, naik kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj, Mi'raj. Mi'raj itu mandap napa munggah? Naik. Nabi naik Isra jalan dari Mekah ke Palestina, Masjid eh, ke Masjid Aqsa, kemudian dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, naik menunjukkan arah atas. Yang ketiga, dengan ungkapan su'ud. Su'ud yaitu diangkat ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu saleh yarfa'u. Kalimat tayyib kalimat-kalimat yang baik, kiratul Quran, dakwah, zikir, dan semua ungkapan yang baik kita lisan kita dan amal soleh kita, amal-amal yang baik yas'adu diangkat ke atas yarfa'u naik naik dibawa ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tunjukkan letak di atas dengan diantara kalimat ini As-Su'ud. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan Allah mengangkat Inni mutawafika sesungguhnya aku ya Isa, aku Allah ya Isa, aku membuat kamu tertidur. Mutawafika kalimat wafat itu dalam Al-Qur'an Al Bisa mati mati beneran, bisa matinya mati tidur. Yang paling jelas tidur diungkapkan dengan kematian. Mana? Ya doa kita setelah bangun tidur, ribun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Penjenengan mau dalu mati mboten? Ungkapan amati dalam Oh doa ini adalah orang yang telah memegang nyawaku, tidur diungkapkan dengan mati. Sehingga Allah yang telah menidurkan Isa dan warafi'uka ilaya dan mengangkat ke sisi Allah Ta'ala. Nanti sehingga nanti Isa akan turun di akhir zaman untuk menjadi hakim yang adil berhukum dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW itu Isa. Dan jangan bertanya nek saiki Isa urip neng langit nomor piro, uripe kepiye, mangani opo. Itu bukan urusan antum. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika Allah dzalika Allah yasir dan itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ashabul Kahfi ditidurkan Allah di gua 309 tahun dan Allah mampu dan mudah bagi Allah untuk menidurkan 309 tahun. Sampai kemudian melewati berapa generasi dari kaumnya. Sehingga yang seperti-seperti ini la yus'alu amma yaf'alu wa yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi siap-siaplah kita-kita ini Anda yang akan ditanya Allah tentang perbuatan kita. Yang kelima, dengan ungkapan tangsil ini turun. Tangsilul kitab minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Turun. Turun itu dari atas ke bawah. Betul. al kitab ini turun dari Allah Artinya Allah yang di atas, Allah turunkan kitab kepada manusia yang ada di bumi. Yang keenam, dengan ungkapan Ta'ala fis Allah tinggi di langit. Amin tum, man fis sama, sifa bikumul arda faidahiyat tamur. Apakah kalian merasa aman Allah yang ada di langit kalau bumi ini akan diambleskan oleh Allah sehingga bergoncang kuat. Boten sah angel-angel bayangkan bagaimana goncangan palu Allah bisa mengambleskan sebagian kampung dengan goncangan yang Allah goncang baru dengan skala liter sekian. Bagaimana dengan kekuasaan Allah yang lebih luas yang nanti hari kiamat yang sangat dahsyat? Kata Allah, "Wahai manusia, apakah kamu merasa aman?" dengan bermaksiat, dengan durhaka, dengan menyelisi Allah, apa Anda merasa aman dengan yang ada yang ada di Seorang budak pernah ditanya oleh Nabi, "Aina Allah? Di mana Allah?" Apa kata budak? "Fis sama, Allah di langit." Ini akidah fitrah. Akidah fitrah. Nyun ngapunten, panjenengan dongo niku ngeten napa ngeten? Hatinya rasanya ke bawah atau ke atas. Makanya ketika ada seorang yang tanya kepada seorang imam besar yang berakidah asyairah. Wahai tuan, wahai guru, okelah. kita tidak bicara tentang Allah di mana. Tapi sekarang, kalau kita pas berdoa gitu, kemana arah hati kita kemana wahai guru? Kata dia, Hairani Alhamdani. Hairani Alhamdani. Alhamdani membuat saya bingung. Membuat saya bingung. Fitrah manusia itu kalau berdoa pasti arahnya ke atas. Bagaimana dia mengingkari Allah yang ada di atas? Nabi ketika pidato di hadapan para sahabat di Haji Wada ketika minta persaksian kepada Allah bahwa para sahabat telah mempersaksikan tentang amanahnya Nabi yang menyampaikan risalah. Apa kata Nabi? Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan jarinya menunjuk ke atas. Ada dai terkenal yang mengingkari Allah di atas, tapi ketika dia mengatakan Allah gini gini, gini gini, ini padahal dia mengingkari Allah di atas, tapi tangannya gini-gini. Ketika bicara tentang Allah Ta'ala. Karena fitrahnya manusia itu akan dia bicara Allah di atas. Kemudian yang kesembilan. Pada waktu kisah Isra Mi'raj, semuanya kita tahu kisah Musa. Ya, kita keringan diskon. Pulang pula balik sampai dari 50 rakaat menjadi 5 eh, 50 50 salat menjadi 5 rakaat, eh, 5 salat. Itu bolak-balik Musa naik lagi kepada Allah, turun lagi ke Musa, turun naik lagi, naik turun, naik turun. Ini menunjukkan kalimat yang menunjukkan bagaimana yaitu kisah tentang naik turunnya Nabi saat menerima perintah salat. Siap semuanya menunjukkan tentang yaitu ketinggian Allah yang tidak bisa dibantah hanya sekedar dengan khayalan-khayalan akal manusia. Fitrahnya manusia, dalil fitrah, dalil akal, dalil nas, semuanya telah menunjukkan Allah di atas. Sekarang yang penting bagi sekalian, yang terakhir, wal imanu bi ala khalqih. Iman kepada ketinggian Allah di atas makhluknya itu apa faedah yang mesti harus muncul dari kita? Yurithu, yurithul abda ta'ziman lillah. Harus mewariskan kepada hamba ini rasa pengagungan kepada Allah. Hamba dia harus merasa wadzulan, dia itu zalil, dia itu hina, dia itu rendah, dia itu kecil. Di atas segala-galanya ada Allah. Orang sombong itu karena dia nggak tahu diri. Dia merasa tinggi, nggak ada yang melebihi tingginya daripada dia. Sehingga tampil angkuh, dia tampil sombong, seakan dia besar, seakan dia hebat, nggak ada yang lebih hebat daripada dirinya. Wan kisaranlah hendaknya dia yaitu inkisar hatinya remuk redam bersimpuh total di hadapan Allah yang maha tinggi segala-galanya, yang dia tidak ada apa-apanya. Abdi dalam yang merasa hina rendah, itu kalau sungkem raja ibaratnya ndeprok, ndelosor, sak ndelosor, ndelosornya. Itu baru kepada makhluk. Bagaimana dengan kepada Allah Ta'ala? Kemudian yang ketiga, watan sihanlah aninaqais wal uyub kalau dia tahu Allah sempurna dalam ketinggian, dia tidak akan menisbatkan kekurangan apapun kepada Allah Ta'ala. Maka Allah pun sebutkan tentang batilnya orang-orang yang mereka menyembah selain Allah, mereka itu nggak punya sifat ketinggian. Bagaimana sembah? Tidak punya apa-apa, tidak punya seri, tidak berserikat pula dengan Allah dalam kepemilikan, tidak pula mereka punya jasa yang dibutuhkan Allah, bahkan sekadar memberikan syafaat enggak bisa kecuali dengan izin Allah lalu apa yang mereka harapkan lagi dari para sembahan mereka Bapak sekalian ini yang kita pelajari sekilas tentang uluwullah tentang ketinggian Allah di atas para hambanya baik secara zat sifat kekuasaan sehingga bisa tergambar oleh kita bagaimana keagungan kemuliaan ketinggian kehebatan Allah taala sehingga mesti menghasilkan sesuatu pada diri kita berkaitan keyakinan kita terhadap Allah dan amal ubudiah yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Sekali kurang minta maaf. Allah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.